pemenang juara satunya Indonesian Idol yang pertama siapa itu ibu? nah Delon Ustadz saya bilang ibu kenapa lagi dikasih nama Nata Delon nah itu juga Delon tidak pantas diambil namanya bilang yang ya, jamak marah-marah Ustaz ini anakku memang Delon itu singkatan jika waktunya lahir anakku memang lotong-lotong sedikit jadi ku singkat mami Delon artinya delotong orang tua yang ketiga tanpa ditanya menyangut sendiri Ustaz Inake kusare areng anakku sebenarnya tuh areng dia kilalan di korang ustaz tapi tacap bikin jo areng ah. Bukan siapa namanya ibu. Nah bilang itoni ustaz karena tidak ada mentong itu nama Tony di dalam Al-Qur'an ibu tidak ada. Nah bilang ada ustaz, de ibu tidak percayanya. Bateku untuk kau baca-baca Al-Quran mulai dari juz 1 sampai juz 30 6666 ayat 114 surah sudah dibagi dua mukan dan mutasyabih tidak pernah kau baca nama Tony di dalam Al-Quran nah bilang ada ustaz di depan itu tak simpan cuma tidak kelihatan nih baca saya yang kudengar dengar kibu namanya minasyaitonir rojim Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya salah satu program pemerintah Bupati Goa adalah menghidupkan spas di Kabupaten Goa Sanggar Pendidikan Anak Saleh tujuan utama adalah mengajarkan anak kita membaca Al-Quran sebab kenapa kalau mau melihat akhlaknya Indonesia ini bagus akhlaknya Makassar bagus akhlaknya kabupaten gua bagus jadikan itu Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di situ mi kuncinya akhlak salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dikembalikan pertanyaan itu kepada Aisyah Aisyah saya mau tahu sebenarnya apa itu akhlaknya Nabi Muhammad maka Aisyah pun menjawab kalau kau mau melihat akhlaknya Nabi Muhammad lihat itu Al-Quran coba ibu sekalian makanya harus anak-anak sekarang dididik membaca Al-Quran ibu Iya. Kenapa? Nanti rugi sendiri Ki. Kalau Pai memang tidak bisa maki didik karena tak membaca Al-Quran, masukkan di masjid-masjid terdekat yang ada dekat rumah tak. Nanti ustadznya yang mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran yang baik, bagaimana membaca Al-Quran yang baik menjadi anak yang soleh dan soleha. Berikan amanah kepada ustadz dan ustazahnya. Yang penting bapak dan ibu mengerti Kak banyak juga biasa itu ibu-ibu orang tua mau mama nak bilang ustazku di masjid kan mama tiga bulan mibing uang pengajianku tidak kubayar apa nak bilang mamanya tanya ke ustaz nah bilang bulan keempat pi nah rapi kisah bulan keempat ditanya kisah dia mama nah tagi mah ustazku mama empat bulan uang pengajianku tidak kubayar mama bayar mi bedeng kalau tidak itu dikasih berhenti kak nah kan antus ustaz nonton sangin duit mami kurang di bawah ana amari mau ngaji letek kuritata ditata kutung ngaji gola jinak aluku ni erang erang mi meri tata nu jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah saya juga heran kenapa itu orang tua kalau persoalan-persoalan agama selalu memundur di belakang tapi kalau persoalan pendidikan dunia selalu memaju di depan di sekolahnya tak satu kali gurunya bilang eh hey, tiga bulan mi komputer dengan bahasa Inggris tidak nubayar kalau tidak nubayar kuku kasih berhenti kok sekolah datang anaknya mama terancang mama terancang kalau tidak kubayar ke komputerku dengan bahasa Inggris ku mana kasih berhenti kak guruku sekolah apa nak anak mana udah enak eh, udah eh jangan ku berhenti sekolah nak kalau mana ku alengko kode koperasi ambil 100 kembali 500 sama nonton, kalau mati nanti di dalam kubur itu malaikat mukar dan nakir pakai bahasa Inggris dalam kubur tidak ada bahasa Inggris dalam kubur ibu tidak ada yang ada orang pakai bahasa Arab nanti kan dibilang di dalam kubur nanti bertanya begini mari kamu karena akhir giliran selanjutnya mamanya acung oh are you what your curneng ketika anak-anak emang kok ayam neng Ayen pain di balik balik kok Ayen cong <laughs> tidak ada bahasa Inggris dalam kubur yang kedua bapak ibu sekalian dimuliakan oleh Allah kita dulu belajar mengaji beda sekarang dengan anak-anak 100% 100 derajat itu perbedaannya dulu orang kita belajar mengaji riolo kata punya pelajar ki ngaji bu sale bate tak ngaji nih peki limanta Dri gurunta dulu kita cepat pintar mengaji karena kenapa kata kuncinya dulu kita cuma mengeja contoh mengaji kampung Bugis dengan mengaji kampung Makassar lepu dua rona ang lepu dua rawana ing lepu dua dapena ung ang ing ung wajar kalau kita pintar kenapa karena pintar kita mengeja sekarang tidak ada mejaan, ikro langsung dibaca. Kan sekarang anak-anak kalau diajar ke mengeja patah aimi. Kalau nabi bilang gurunya, jin rawana jin jin dapena jun jin dan jung. dulu kita belajar mengaji gampang sekali satu kali jadi eja surah al-fatih dihafal mi alipum punulaman rona alhampunu min rona hamdalo dapen nadu alhamdu lam rawana lila masak dulepana laharawana hilillahi rarona rabasak dumpun rawana bila ille panaa lam rona lamim punia ya rawana minun rona dibaca mi alhamdulillahi rabbil alamin pintar ke mengaji kenapa karena pintar ke mengeja tambah ke kurang kecil tambah ke kurang besar pintar ke baca karena pintar ke mengeja dulu sekarang anak-anak kalau diajar mengeja patotoai bayangkan kalau nabi bilang gurunya leprawana iharonaha iha jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa diperintahkan untuk selalu senantiasa diajarkan itu Al-Quran Anata? Jangan sampai Pak asirik kali-kali ki. Pak, Bu, ada yang pernah saya ajar mengaji. Haji, haji baru satu bulan pulang ke tanah suci datang ke rumah Ustadz Amri minta tolong dulu saya bilang kenapa Kit Pak Haji saya bilang Ustadz ajar Kak dulu mengaji Ustadz saya tanya Pak Haji sebelum saya ajar Kit mengaji saya mau bertanya dulu kenapa Pak Haji baru sekarang mau belajar mengaji tidak dari dulu sebelum ke tanah suci nah bilang Ustadz malu-malu ke sama anakku Ustadz bilang apa dimalu-malui Pak Haji nah bilang itu anakku Ustadz ku kasih masuk mengaji di masjid tapi ada bacaan yang dia tidak tahu bertanya sama saya malu-maluku malu kurasa kalau tidak bisa ku jawab nah haji mak jadi apa dibilang Pak Haji? Waktu ku tanya anakku, Ustaz bilang Pak Haji, Pak Haji, apa bacaan Haji? Nah bilang Haji nah, bimo kau sama umminu nak. ku tu di tanah suci umminu bimbing nak. Pimo ko sa minu na minu itu juara satu dulu lomba mengaji tingkat kecamatan. Pimo ko na, pimo ko sana. Musabah katilawatil Quran, pimo ko sana. Datang anaknya. Umi, na bilang be ku juara satu ke be musabah katilawatil Quran tingkat kecamatan. Apa ini Umi? Na bilang Umi na kenapa piko sama saya dong? Pimo ko sama Ajinu. Ajinu itu juara satu lomba domino tingkat kelurahan. tuh jenawai pun apa domian 17 Agustus dari desanya haji juara sere karena dia bangga kalau disebut namanya di pesta rakyat pengumuman hasil juara lomba domino tingkat kelurahan juara satu umum adalah dipimpin dari kelompok A Bapak Haji Colli tepuk tangan kita tangganya ore Haji Pabotoro karena dia bangga disebut-sebut namanya begitu saya juga heran kenapa kalau lomba-lomba lomba azan lomba menghafal surat-surat pendek hadiahnya apa jiko dong lomba azan juara satu adalah adik kita dari Kabupaten Goa Desa Bonto Cinde juara satunya hadiahnya adalah buku tiga lembar <laughs> pun napa domian sangi bajingan sing adiana anggap tawa televisi anggap tawa kulkas anggap tawa motor sangi nu bajingan sing adiana pun dalam domino sekali nato me barasan jadi sungkem pulau nade de luat cabu napa kado minyana kado minyak kadoru nitimba jangan rawa yang karo karo nak kanyi kanyi setengah mati minta tak marang-marang acalaka badalo amplo naluaca abeca ki di terminal sungguh minasa ibu lima limaca tena magam kamu ini luaca gigili makanya tolong anak muda itu jangan terlalu menempatkan ibadah sembarang ibadah karena ada juga anak muda itu menganggap ibadah sanji itu ibadah sehingga balas lagi anak muda ya kodong <laughs> ada anak muda diundang pergi sanji dipanggil dengan Pak Imam itu punyanya rumah nah hafal ki barasanji nah hafal ki semua tapi dundangi pergi barasanji di rumahnya eh nah kio ki pai mame barasanji di balana tapi itu anak muda mudanya tidak tahu ki barasanji tenang nangis sikir pergi tong iku iku pas nyale saraka ketika anak-anaknya di bawana ciri cini kiri paimang ketika anak-anak jome yang jo ketika anak-anak sekalinya dibagi amplop semuanya orang isinya amplopnya 50 ribu dia tertulis di amplopnya tea kopi kanak kanai <laughs> satu tahun berikutnya sakit hati tuh anak muda ya kurang ajar mentong jebatan nabalak kurang ajar ke setan itu tayam malah somai kapil ajar sanji di nenekku tayam mak akhirnya dia dalami para sanji hafal lengkap dengan asarakannya lengkap semuanya di dihafal Alhamdulillah satu tahun dia kembali di kampung halamannya dipanggil lagi eh Nah panggil Pak Imam pada Barasanji Dalam rangka apa lagi? Nah bilang kemarin itu yang menikahi anaknya ya, Sekarang melahirkan nih Nah panggil Ki pergi Akika. Ya hep Nah Ki Kurang ajar Ki Jepatan Rate Tahun dulu Nah pandang inteng kurang ajar kak. Tayang mak sekali disedorkan ibarat sanji eh ah tidak usah pakai ibarat sanji kecil kecil kecil sekalinya baru nak baca al jannatu wa na'imuha saddu lima yusalli wa yusalli wa yubarik alayhi بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء بذات العليا Pak Imam sudah mulai melirik tahu tawana palakna Allah padahal tidak melihat pada sanji sekalinya berdiri asaraka al badarang ala aena aepatapa mulai di bagi amplo ateminero semuanya orang dapat 50 ribu dia dapat kisah amplop kosong tertulis di amplopnya di mana kita belajar jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita selalu senantiasa hidupkan. Bagaimana mengajarkan anak kita membaca Al-Qur'an, mengenalkan anak kita membaca Al-Qur'an. Sebab jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ingatkan tolong anak muda anak muda yang ada di belakang. Anak muda saya ingatkan anak muda kalau bagus suaramu main gitar-gitar di pinggir jalan mendingan kau fungsikan suaramu itu untuk azan di masjid biar bukan di sini di masjid rayanya goa yang penting masjid-masjid di mana saja itu azan jangan dipandang enteng loh Bilal tukang azannya Nabi duluan sendalnya masuk di surga daripada Bilalnya apa keistimewaannya Bilal cuman riwayat hidupnya adalah tukang azan sampai-sampai kalau Bilal mengumandangkan azan di atas bukit 700 kilo kedengaran suaranya tanpa menggunakan mait nah kita ini deh berlomba-lomba kita membangun menara tinggi ukuran menaranya ukuran tas tasbih 99 dengan maksud dan tujuan supaya jamaah makin bertambah tapi thumma na'udzubillah min zalik didirikan menara tingginya 99 yang datang sholat cuma 9 orang mana itu yang 9 lagi coba tergantung siapa juga yang memanggil kita melaksanakan sholat makanya kalau orang azan cari yang suaranya baik-baik Bawang Akbar Allahu Akbar coba biar bagaimana mengantut tak ibu pak antek kamu pun tak dodot tak punah kami jatuh bang pasti termotivasi kita melaksanakan sholat kenapa suaranya enak didengar oh, iya, Coba. Yang paling bagus kalau subuh. Apalagi kalau imamnya seperti tadi yang mengaji ini, Allahu Akbar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين yang tidak sempat ke tanah suci terbayang maki ide eh, suaranya tahu enaknya didengar karena kenapa pak imamnya masih bagus suaranya karena muda tapi puna totoa lobet ni sorok sama ki hempo nga lagi puna lobet nah ni semi kodong puna totoa ni sorok bangsa Rusia model Arab nah sampai model Cina nah itu kalau hayalah sola gigi atas dengan gigi bawah ketemu hayalah sola nah kalau orang tua yang asam tidak ada giginya pilih kanak-kanak ini ayalah calah حي apa Tarsang coba anjari mang isin tautua misalnya suruh mang nah itu karokatnya Al-Quran salah baca salah arti berdosa nah kalau orang tua kodong yang asan disuruh ya, orang tua juga disuruh imam Allah wakbar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. latina ana onta alaihim. Apa na onta? Ana onta. Nah baca ica cul cilatil aldu cil calaa Wahacelajatil aldu a. Amar dengan mana kamatela alokotata Hahaha Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saya selalu senantiasa mengingatkan melalui daripada pertemuan kita ini banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat ibadah ini semuanya di cover oleh para malaikat-malaikat Allah. Jumat ibadah yang kita kerjakan ini semuanya disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Bukankah duduk-duduknya kita sejenak berzikir, bertakarruf ilallah, mendekatkan diri kepada Allah? Semuanya dalam majelis ini dihimpun oleh para malaikat-malaikat Allah dan disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Maka saling ingat-mengingatkanlah. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kenapa Al-Qur'an perlu dibumikan? Sebab zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Al-Qur'an ini kata Allah ada merupakan kitab petunjuk, hudan petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bermuttaqin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam Al-Qur'an itu adalah la raib, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman hidup, subhanallah. Apa yang tidak ada di dalam Al-Quran semuanya sudah ada, tinggal kita membaca. Maka wa Qur'anu ma huwa syifaa'uhum wa rahmah. Al-Quran itu adalah merupakan obat. Siapa yang sakit silahkan bacakan itu Al-Quran. Iya. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau pergi menjenguk orang yang sakit, tiap makin ngerangi untina susu, tiap makin kagak segangan jadi cok mutok jaga ya togarin daripada togarinya yang harus kita bawa menjenguk orang yang sakit adabnya yang harus kita bawa adalah doa doa jadi menjenguk orang yang sakit begitu masuk di kamar pasien baca doa dari kepala dulu memberikan motivasi kepada orang yang sakit itu haknya kita sebagai orang muslim dan muslimat memberikan motivasi kepada orang yang sakit supaya semangat hidupnya selalu ada biar lagi sakitnya sudah sekarat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma rabbana as'al bash anta syafi'il la syifa'uka syifa'an la yugadiru saqaman la ba'sa illa tahuran insyaallah tiup Pak tidak apa-apa jibedin penyakitan habilan dokter insyaallah ya itu besok pula makin dengan mobil ambulans tak selesai dibaca dari situ pindah lagi dari kaki Bismillahi urkika kawallahu yasfika min kulli darah tiup lagi uf sudah selesai dari situ pindah lagi dari perut Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udhu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. Tiup, uf itu ada adabnya jangan pergi menjenguk orang yang sakit justru yang tadinya para penyakitnya orang sudah mati di tempat karena kenapa ikatnya pakai lagi masuk rumah sakit dia assalamualaikum ibu sakit apa bapak Nabi bilang istrinya tidak ada mi harapan Nabi bilang dokter komplikasi mi ada mi jantungna ada mi leperna ada mi gulana ada mi tomatna ikatnya pakai lagi tuh garingnya ah jadi siratang kita teh namate kamari bangkai dek tanya bu hati-hati ki dekat aku begitu tongi ada jantunna ada leper ada gula ada bilang istrinya kenapa mi dekat rumah tak bilang iya, mati mi <laughs> jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua adalah saling sayang menyayangi antara suami dengan istri ingat ibu istri yang akan masuk ke dalam surga yaitu istri yang selalu senantiasa melayani suaminya dengan sebaik-baiknya tapi istri yang akan ditenggelamkan ke dalam api neraka adalah seorang istri yang memandang enteng pekerjaan suaminya ada istri begitu makanya ibu ini masih dalam suasana lebaran apa ini susahnya kalau misalnya begitu selesai kita pulang melaksanakan salat Idul Fitri, kita ambil rangkul tangannya suami tak, kasih duduk ke suami tak di atas, kita dibawa Ambil tangannya dicium. Apa salahnya dicium? Budayakan itu mencium tangan. Apalagi suami tak mau kerja pergi kantor. Papa mau ke kantor ya. Supaya yang musun tak baleang. Ya? Nah ciri cini gigi. Sini tangan tak pak, cium. Cepat ke pulang pak nah. Hmm. Ah. tetangga sebelah lihat deh pak pak tahu apa leang eh nenek nangai ngai tahu nabau di mana pun erik main jama nak ina karena nenek jebal tommy talo eh coba bagusnya bu duduk-duduk suami tak begini sesudah lebaran datang ke kita jabat tangan menangis ke di hadapannya suami tak pak Minta maaf ke pak Satu bulan setiap bulan pak Hilangi hilangi wantak di dompet pak Tiai patiru jangan le bapak inake Kada itu istri pak Berani sekali tangannya ambil uang di dompetnya suaminya Padahal itu mencuri namanya Karena kang wanita tunjuk suamiku bukan persoalan wanya suami tapi persoalan mencuri ke ibu tidak bagus itu akhlak yang begitu ditawarkan oleh Rasulullah SAW perempuan yang paling harum baunya di surga adalah saya tanya dulu ibu-ibu ibu di samping kanan saya dulu mau masuk surga bu Alhamdulillah di belakang ibu-ibu masuk surga mau betul Alhamdulillah siapa yang mau masuk surga tawarannya gampang sekali Allah memberikan penawaran yang mau masuk surga gampang sekali pertama amalkan ayat kursi 100 kali sehari semalam Ustaz batalanya ada yang paling ringan siapa yang mau masuk surga siapa